Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis dan silakan dikasihkan sama anak-anaknya di sekitar situ, suruh bawa kemari. Ada pertanyaan di sini. Afan Ustaz, Anda mau tanya apa hukumnya memakai baju bola yang bertuliskan nama-nama pemain bola Apakah boleh kita memakainya atau tidak boleh? Masya Allah. Ini ditanyakan langsung kepada para ulama besar masa ini. Dijawab oleh Lajnah Daimah. Komite, fat, komite fatwa di Saudi Arabia yang di banyak ulama besar di dalamnya semacam Syekh bin Bas rahimahullah dan yang lain-lainnya juga secara terpisah dijawab oleh Syekh bin Uthaymin rahimahullah ulama besar dari Qasim juga dijawab setelah terpisah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Al-Fauzan yang sekarang masih hidup hafizahullah taala wa ra'ah dan para ulama yang lain mereka mengatakan tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin atau anak-anak kaum muslimin menggunakan atau memakai baju-baju bola yang bertuliskan nama-nama pemain-pemain bola yang rata-rata mereka itu adalah orang yang kafir atau sebagiannya muslim tapi fasik. Sebab ada unsur namanya loyalitas kepada orang-orang yang demikian. Apalagi kemudian ada uh, bahasanya apa? ngefans gitu ya. Nah, ngefans kepada pemain bolanya atau ngefans kepada klubnya dan segala macamnya. Dikarenakan kebanyakannya kufar, orang-orang kafir ya kan. Anggaplah itu klub-klub lokal gitu ya kebanyakan muslim. Tapi mengandung unsur asofia, mengandung unsur fanatisme klub dan segala macamnya sehingga mereka mengatakan tidak diperbolehkan yang semacam ini wallahu taala a'lam bisawab Pertanyaan yang kedua, jika tidak boleh apakah boleh disamakan dengan merek dagang? Misalkan merek dagangnya Alexander. Kristi, Apakah merek tersebut juga tidak boleh dipakai? Kalau dalam pembahasan perdagangan, ini hukum asalnya adalah boleh. Selama satu, itu bukan merek ikoniknya orang kafir. Dipahami Dia bukan merek ikoniknya orang kafir kalau itu menjadi ikonnya orang kafir tidak boleh sebab ada unsur ta'awun membantu mereka dalam menyebarluaskan ikon-ikon kekufuran baik itu merek dagang ataukah sebuah barang atau yang semisalnya kalau itu menjadi ikonnya orang kafir tidak boleh artinya ketika uh, kita menyebarkan atau menjual barang ini ngerti ini punya orang kafir untuk kepentingan orang kafir adalah Yesus. Tapi selama itu semuanya perkara yang umum, tidak ada unsur-unsur demikian, maka tidak ada masalah. Cuman nama-namanya ini yang kurang pas. Kristi Kristi ini kan nama-nama Nasoro. Kalau Alexander sih tidak, dia diambil dari nama-nama Alexandria. Itu diambil dari kata-kata Iskandaria. Barakallahu Nah, pas al-muhim sebisa mungkin lepas dari hal-hal yang berbau icon-icon kufar. Paham insyaallah ya? Icon-icon kufar. Barakallahu itu. E, di zaman kita sekarang ini cukup banyak merek-merek atau produk-produk yang menjadi icon mereka. Seperti Nike. Nah, Itu disebutkan oleh para ulama merupakan icon mereka. Jangan menggunakan yang yang yang semacam itu. Cari yang lain. Cari yang katanya begitu, cari yang lain. Eh, dan juga yang lain-lainnya barakallahu fikum. Ala kulli hal itu ketentuannya. Ketika merek-merek tersebut menjadi merek ikoniknya orang kafir, maka nggak diperbolehkan dikarenakan ada unsur tasyabuh menyerupai orang-orang kafir dan ada unsur bertahun membantu mereka dalam menebarkan kemukaran-kemukaran yang ada pada mereka. Adapun transaksi muamalah dagang dengan orang-orang kafir boleh selama dalam bab-bab yang mubah tidak ada masalah kita membeli produknya orang-orang kafir yang halal yang mubah yang bukan ikonnya orang kafir tidak ada masalah halal mubah baik itu makanan minuman pakaian peralatan perlengkapan perabotan nggak ada masalah intinya poin tadi jangan sampai itu sebagai merek ikonnya orang-orang kufar wallahu taala a'lamu bisawab Berkenaan dengan jin korin, apakah sejak seorang bayi dilahirkan sudah ada korinya? Iya. Setiap orang itu ada jin korin kafir yang menghembuskan kejelekan padanya. Tapi juga Allah Azza wa Jal menunjuk seorang malaikat seorang malaikat yang mengembuskan perkara kebaikan untuknya. Sehingga ini jelek, ini baik begitu. Sehingga tergantung masing-masing kita. Kalau kita lebih condong kepada hembusan-hembusan yang baik, maka insya Allah akan baik pula. Kemudian, adakah hubungannya kenakalan seorang anak dengan koringnya? Mungkin. Tapi itu bukan satu-satunya sebab. Bisa jadi sebabnya karena hembusan jin tadi, bisikan-bisikan jin. Mungkin tapi yang paling banyak adalah lingkungan dari teman-teman mainnya, lingkungan ke lingkungan sekitarnya, kemudian dari media-media yang ada segala macamnya mesti nakal. Atau mungkin juga dari orang tuanya. Tidak ada tarbiyah Islamiyah sahihah yang bagus. Tidak ada kasih sayang, perhatian, curahan perhatian orang tuanya sehingga dia menjadi anak yang broken home. Gitu ya. Nah, Allahul Musta'an. Asbabnya sangat banyak. Asbab yang paling banyak itu media-media ini. Apa namanya? HP-HP ini. Apa biasanya disebut? Bukan nama medianya. Gadget. Hah? Al-Muhimi gitulah. Maka harus diwaspadai dengan sebaik-baiknya. Barakallahu Anak saya setiap kali sakit panas selalu melihat hal hal, yang aneh-aneh. Katanya ada orang besar hitam di belakang pintu atau macam-macam. Perlukah anak saya dirukyah? Iya, dia lagi diganggu oleh jin. Itu namanya jin gendru. Yang besar, hitam, matanya merah, nanar, melotot. Nah, itu jin gendru namanya. Itu segera dirukyah. Begitu kondisi sadar, kondisi normal, sering-seringlah anak itu didoakan ta'awud. Kita mohon perlindungan kepada Allah untuk anak ini tadi dari jin-jin jahat dan penyakit ain. Yang dituturkan Rasul, wa'idhuka. Kalau laki-laki, u'idhuki. Kalau perempuan, kalau dua orang u'idhukuma. Kalau banyak jadi satu u'idhukum. Bikalimatillahit tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Begitu. Itu akan lebih banyak me, apa namanya? Me, menjaga anak tadi. Kemudian rumah kita juga harus sering-sering digunakan untuk amal soleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, diistilahkan murattal, kajian islami, sehingga jin-jin tadi tidak gampang masuk kepada Eh, rumah kita. Kemudian anak-anak yang masih kecil ketika menjelang maghrib dibawa masuk ke rumah. Itu saat-saat muncul dan tersebarnya banyak jin sehingga diamankan di rumah pintu tutup dengan bismillah jendela tutup dengan bismillah bejana bejana ditutup dengan bismillah wah kata apakah jin korin itu bisa keluar dari tubuh manusia yang ditempatinya Loh, jin korin itu nggak masuk tubuh kita. Jin korin tidak masuk tubuh kita, tapi selalu menyertai kita, menghembuskan dari luar. Gitu ya. Kalau masuk, berarti kita kerasukan jin, gitu namanya. Jadi jin korin itu nggak nggak dalam tubuh kita, tapi selalu menyertai kita. Kalau masuk ya bisa keluar di rukyah dengan cara yang syar'i. Pertanyaan, ada saudara anak dia sebenarnya normal. Tapi terkadang kami jumpai dia bicara sendiri, menggerutu, dan yang lainnya. Apakah itu tanda kemasukan jin? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia memang lagi uh, punya masalah tersendiri, tertentu. Ya, lagi dia pikir, sambil mikir, sambil ngomong sendiri. Wah, iya, oh, <laughs> gitu. Itu sih bukan kena jin. Emang dia lagi punya masalah, punya problem yang dia sedang dia hadapi sambil menesan-nesan sendiri, marah-marah sendiri. Ada kalanya ya kena jin. Ada kalanya gangguan jiwa. Sehingga macam-macam tergantung keadaannya masing-masing. Tidak semua yang gelagat-gelagat aneh itu dikatakan kena jin gitu loh. Dicek terlebih dahulu. Itu cirinya gampang. Nah, ketika dia mulai ngurutu-ngurutu ngomong sendiri, panggil namanya misalkan Mas Ahmad eh, Mas Ahmad gitu Mas Ahmad gitu kalau dia sadar dia kan oleh ya ada apa nah, sadar dia tadi kok ngomong sendiri ya gue lagi mikirin sesuatu ini loh nah, normal dia berarti kan ada masalah ya kan? atau dipanggil Mas Ahmad Mas Ahmad Tidak noleh, tidak apa dan segala macam. Dan mungkin kena, kena penyakit jiwa ini. Nah, panggil Mas Ahmad, Mas Ahmad. Ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Hmm? Supaya orang dikuasai sama makhluk yang lain. Hah, itu kena jin. Yang ngomong nanti jinnya bukan Ahmadnya. Kok jin perempuan? Yang ngomong perempuan. Jin laki orang Jowo, yang ngomong bahasa Jowo. Jin laki orang Banjar bahasa Banjar. Jin laki orang Arab yang ngomong bahasa Arab. Loh, ini Mas Ahmad ini prosok ini Jawa asli kok ngomong bahasa Banjar jin ini. Loh, kok ngetik itu bahasa Arab? Jin. Itu ketawa dengan satu dua kali uh, periksa selesai. Kelihatan, oh ini uh, normal. Oh ini penyakit jiwa. Oh ini kena jin. Itu kelihatan dengan mudah. Barakallahu fikum. Naam, wallahu taala a'lamu bis Udah. Habis. Tidak ada lagi. Nah. Masih ada lagi. Is, halas, hatam. Alhamdulillahirobbilalamin Saya kira cukup sekian sudah jam 6 sore. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin.